السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وموالاه ما بعده Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pagi hari ini bersama-sama kita berkumpul di Majlis Ta'alim Al-Imam Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habhi Mudah-mudahan Allah ta'ala mengangkat derajat beliau Memberikan berkah kepada kita sekalian dengan berkat beliau Kita doakan guru kita Al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad bin Ali bin Abdul Rahman Agar senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan juga putra beliau Al-Habib Ali dan segenap keluarga besar Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdul Rahman Al-Afushi agar senantiasa diberikan afiah panjang umur, keberkahan dan kita semua yang hadir di sini pun juga demikian amin ya rabbal alamin kita hadir di sini barusan dibacakan hal-hal dalam kitab Nasaid Diniyah yang berkenaan tentang zakat yang mana zakat itu merupakan salah satu rukun menarkanil Islam rukun daripada rukun-rukun Islam adalah mengeluarkan zakat, itauz zakah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bagaimana memerintahkan kepada umatnya ini tentang perintah salat dan perintah zakat yang mana Allah Subhanahu wa taala biasanya ketika menyebutkan perintah salat selalu berdampingan dengan zakat begitu pula sebaliknya dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau pun memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat hingga beliau mengatakan demi Allah aku akan memerangi orang-orang yang membedakan antara salat dengan zakat sebab salat lima waktu adalah kewajiban mengeluarkan zakat juga merupakan kewajiban Barang siapa yang ingkar akan kewajiban zakat, maka berarti Islamnya tidak beres. Artinya salah satu rukun Islamnya terpuruk. Yang ingkar bahwa zakat itu wajib, maka dia telah murtad dan keluar dari agama Islam. Namun, yang menyatakan, saya yakin zakat itu hukumnya wajib, cuma pelit, nggak mau keluar, maka tetap kalau dia meyakini zakat itu wajib tapi dia pelit tetap sebagai muslim tapi diperangi wajib kepada pemerintah, wajib agar orang tersebut dia mengeluarkan zakatnya dengan benar. Ketahuilah bahwasanya zakat tersebut itu ada dua macam, ada yang namanya zakat mal, ada juga yang namanya zakat fitrah. Zakat mal itu harta hak wajib, hak milik Allah yang dikeluarkan dari harta kita. Enggak semua harta cuma harta-harta tertentu. Intinya Allah nggak celamitan nama harta kita. Harta bukan milik kita dari Allah Subhanahu wa taala. Milik Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak perlu kepada harta kita. Namun kita yang di, yang perlu untuk berinfak tersebut. Sebab apa yang kita wama tuqaddimu li fusikum apa yang kita kirimkan untuk diri kita, yang kita infakkan untuk diri kita, tajiduhu indallahi huwa khaira wa a'zama ajra akan kita temukan hasilnya di sisi Allah pahalanya lebih baik lebih besar dari apa yang kita simpan maluka magaddamta harta yang kamu punya tahu mana harta kita mana harta kita apa yang ada di kantong kita atau yang kita pakai di cincin kita atau yang kita simpan dalam rekening kita atau harta yang kita punya yang kita taruh di bawah kasur, bukan itu. Harta yang kita punya itu bukan itu. Tapi harta yang kita punya yang kita udah setor kepada Allah. Yang kita titipin ya, di tabungan kita yang ada di sisi Allah, ma'indallah, itu hartanya kita. Tapi kalau yang kita simpen itu bukan punya kita, milik ahli waris. Kita kalau mati sekarang, baju kita bukan punya kita. Cincin kita bukan punya kita. Kita kalau mati sekarang mobil kita bukan punya kita. Rumah bukan punya kita, milik siapa? Milik ahli waris. Ada satu orang saat itu dia hadir diminta untuk datang satu ulama soleh wara. Dia diminta mendampingi orang yang lagi sakaratul maut. Didampingin Kebetulan itu sekaratnya udah tengah malam, akhir malam, menjelang subuh. Didampingin sampai akhirnya itu menghembuskan nafas terakhirnya sebelum subuh meninggal. Begitu meninggal dunia, dulu kan pakai lampu minyak. Akhirnya si ulama ini bilang sama muridnya, matiin tuh lampu minyak. Bilang, Ustadz, Syekh, ini kita gelap-gelapan dong sama mayit nih sebelum subuh. Bilang matiin, kita belum izin kalau tadi lampu minyak nyala, ini masih hidup yang punya. Sekarang yang punya udah mati. Itu minyak bukan punya dia lagi, punya ahli waris. Kita belum izin, matiin dulu. Ntar ahli waris datang baru kita minta izin. Sampai segitunya. Hatta minyak setetes bukan punya kita. Begitu kita meninggal dunia. Semuanya tidur lucutin pakaian kita. Nggak ada yang kita bawa. Yang kita bawa apa? Seragam. Ah, seragam. Kemarin lebaran Idul Fitri, pada beli baju gak? Masya Allah, yang beli peci baru, yang beli apa namanya sarung, yang beli kerudung, macam-macam yang beli baju. Itu semuanya beli baju. Belum tentu tuh baju dia pakai. Mungkin ada yang beli banyak, sampai sekarang nih udah bulan Safar nih masih belum kepake baju yang dulu. Tapi ada baju yang pasti kita pakai. Cuma kita belum punya ada baju yang pasti kita pakai, cuma kita belum punya. Baju apa itu namanya? Wala talhu an zikril magabiri wal kafan. Jangan lalai untuk ingat kuburan, ingat tuh kain kafan kita. Wala tansa nasibakah minat dunia. Jangan kamu lupakan jatahmu dari dunia. Jatah kita dari dunia apa yang kita bawa dari dunia? kain kafan itu yang kita bawa mobil kita nggak bawa kemudian juga kendaraan nggak kita bawa rumah nggak kita bawa yang kita bawa dari dunia ke dalam kubur kita cuma kain kafan. ada orang mati bawa ATM nggak ada bawa duit nggak berguna Rasulullah mengisyaratkan kepada kita tentang satu hakikat maluka ma gaddamta wa ma akharta fahuwa lil waris. Hartamu adalah yang engkau setorkan ke akhirat. Itu harta kamu, punyamu, punya engkau. Adapun yang engkau simpan, yang engkau jaga, itu bukan punya kamu, punya ahli waris. Nah terus ahli waris ntar kalau dia punya tuh harta, kita dapat pahalanya gak? Belum tentu. Mungkin ada yang punya ahli waris ya diingat deh tiga hari habis tiga hari dilupakan atau seminggu bikin tujuh hari habis tujuh hari udah dah dilupakan ada juga lah nggak pakai tiga hari nggak pakai tujuh hari beda syirik lah tiga hari <laughs> wala tujuh hari kita ditahlilin ditinggal sama sekali kalau masih bayaan dikit masih ingat dibikinin haul diingat orang tuanya kalau masih bayaan dikit difatehahin adapun tuh harta khawas jadi miliknya dia menjadi miliknya ahli waris. Dulu kita nggak demen sama saudara kita, nggak demen sama sepupu kita, sama paman kita, sama ponakan kita. Kita mati, harta kita mereka yang nikmatin. Bener gak? Ya, kalau dia jatuhnya menjadi ahli waris, dia kebagian harta waris, dia dapat dibagi-bagi tuh harta. Bini kita, ya kalau masih muda, dinikahin lagi sama orang lain. Begitu. Artinya yang kita punya adalah yang kita setorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya pikirin. Ini selama ini kita ngumpulin duit buat siapa? Kita kerja buat siapa? Tuh ntar ahli waris nikmatin harta kita Ngomong-ngomong yang nanggung hisapnya siapa di hari kiamat Ah, ente mikir gak siapa yang nanggung hisapnya? Itu ahli waris dia cuma nikmatin Dia gegaris dia nikmatin Hari kiamat yang nanggung hisap yang ditanya kita, dari mana tuh duit lu dapat? Ya harap aneh gak nikmatin, tapi ente ngambil kan? Jangan dikira nih di dunia gratisan semua, enggak. Ente nih dunia nih kayak supermarket. Ambil, pakai, bawa di keranjang. Terus begitu mau keluar ente nyelonong jalan. Enggak bisa, ada hisab. Halaluha hisab waharamuha igab halalnya dunia hisab haramnya azab dihukum oleh Allah Ta'ala kalau ente nyomot barang nyomot minuman nyomot makanan ya itu ada hitung-hitungannya begitu kalau ente nyomot apa namanya kulkas ente bawa lari nah itu hukuman urusannya karenanya ayo kita mikir harta yang kita punya tuh yang kita setorkan kepada Allah Subhanahu wa taala Terus Allah Ta'ala bikin bikinin untuk akhirat tuh. Kita kalau mau kirim duit, oh kirim duit ke Surabaya, ada ATM. Kirim duit ke Saudi, ke luar negeri, oh, lebih repot lagi. Nah sekarang kalau mau kirim duit ke akhirat, bagaimana caranya? Ada. Melalui mana? Melalui itu anak-anak yatim. Melalui fakir miskin. Melalui panti asuhan melalui majlis taklim, ngasih makan orang. Kemudian juga nyambung silaturahmi melalui tetangga kita, melalui sedekah yang disembunyikan, yang diumpetin. Itu disebutkan sadaqatus sir tutfi'u ghadabar Sedekah yang disembunyikan itu memadamkan murkanya Allah taala. Hari kiamat tuh neraka panas gak? Panas banget. Panas banget. Tapi buat sebagian orang tuh waktu mereka mau lewat di atas jembatan sirop yang membentang di atas neraka jahanam waktu mau lewat situ itu neraka jahanam yang di bawahnya bilang juz ya mu'min fa inna nurak tahrigunari lewatlah wahai mu'min sebab cahayamu membakar api saya saya nih api neraka kagak kuat sama cahaya kamu buruan lewat buruan lewat neraka takut sama dia neraka takut sampai itu aulia wasalihin orang-orang mulia begitu masuk surga ditahan dulu sama mereka eh stop stop masuk ke neraka kasih syafaat tuh sampai mereka bilang eh hey, neraka keluarin nggak teman-teman saya kalau nggak saya masuk kepada kamu gue bilang ini, ini kita keluarin dikeluarin masya Allah Kata jangankan neraka neraka itu cuma salah, salah satu lambang dari lambang kemurkaan Allah Nah ini sedekah yang dirahasiakan memadamkan bukan api neraka. Bukan api neraka, api neraka makhluk. Api neraka salah satu bagian dari kemurkaan Allah, secuil. Tapi yang lebih dahsyat dari api neraka adalah murkanya Allah. Yang bikin neraka pedih karena di situ ada murkanya Allah. Nah itu sedekah yang dirahasiakan memadamkan murkanya Allah. Masya Allah. Memadamkan murkanya Allah. Sedekah Infak, jangan takut miskin kalau kita berinfak. Itu orang-orang yang badui, zaman dulu tuh zaman Nabi Muhammad, kalau udah ketemu Nabi Muhammad, mereka dapat pemberian pulang ke kampungnya. Itu orang kampungnya heran, dari mana engkau dapat ini harta yang segini banyak? Maka dia bilang saya dapat tahu dari Nabi Muhammad yang kalau ngasih, ngasih sedekah, ngasih ke orang nggak takut miskin. Nggak mikir buat besok. Ada satu orang melihat kambing di lembah banyak. Kambing kalau di kandang paling 100 200 ekor. Kalau di lembah tuh berapa banyak? Hah? Berapa ribu, berapa puluh ribu? Itu orang-orang sana, orang Arab sana udah biasa ngelihat kambing ribuan. Nah, ini ngelihat kambing ini sampai terbengong bengong berarti banyak banget. Satu lembah. Dia bilang, "Waduh, dari mana ini kambing?" Nabi ngelihat dia takjub, Engkau takjub sama ini, kaget, sama kambing. Dia bilang, iya ya Rasulullah saya takjub. Suka. Ya siapa yang nggak suka? Kalas. Semuanya buat ente. Ambil. Semuanya buat ente. Ambil. Silahkan. Lihat. Makanya Imam atau dunia. Abdurrahman bin Abdullah Balfagih itu bagaimana? Itu beliau mengatakan tentang Rasulullah wa fis sakha Nahul al zakhar وألوفا من حضر وما اصطفى لنفسه وما ادخر إلا يسيرا وهو ذو العيال di dalam kedermawanannya Rasulullah tuh bagaikan samudra yang luas samudra yang luas kedermawanan Rasulullah bagaikan kayak punya samudra aja punya apa Nabi kayak punya samudra dalam kedermawanannya nggak mikir buat diri nggak mikir buat keluarga ka'annahul bahru zakhar ngasih nggak pakai hitung-hitungan Siapapun yang dekat, yang jauh, yang kenal, yang nggak kenal, semuanya dapat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus beliau nggak nyimpan sekarang pun buat dirinya sendiri, kecuali kadang disisain dikit buat anak istrinya. Itu doang. Terkadang, oh kadang juga pulang ke rumahnya habis bagi-bagi harta ya Rasulullah. Rasul nanya, ada makan apa nih hari? Ya, saya lagi nungguin kata Siti Aisyah. Saya kira disisain kali. Ya, saya nggak tahu. Saya kira masih ada sisa makanan di rumah. Nggak ada ya Rasulullah. Ya udah deh. Kalau begitu ini malam kita nggak makan. Semua sahabat pada kenyang. Nabi kelaparan itu hari. Sallallahu alaihi wasallam. Datang malaikat Jibril sama Nabi Muhammad. Bilang ya Rasulullah kalau engkau mau, kalau engkau mau nih, nih gunung dirubah jadi emas. Kalau kita dapat begitu kira-kira bagaimana? Wah, Terus kita berusaha mensahkannya dengan niat kita. Oh, buat kemajuan Islam. Oh, oh buat infak, buat sedekah, buat ini, buat dakwah, buat ini segala macam. Tapi Nabi nggak mau ngebangun agama atas dasar begitu. Ntar kita bilang, Nabi dakwahnya bisa maju, nah punya duit banyak, punya gunung emas. Nabi mau nunjukin nggak punya apa-apa, tapi lihat Islam segimana luasnya. Wah kita diberikan keluasan, harta luar biasa diberikan keamanan luar biasa yang nggak didapetin di zaman Nabi Muhammad kita punya tapi kok mandek di sini Islam kita kok nggak nyebar di tangan kita nah artinya nih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditawarkan dia bilang la bal aju'u yauman wa ashba'u yauman saya lebih memilih sehari lapar sehari kenyang nah karenanya itu anfig wala takhsya min dzil arshi iglala. Sedekah, jangan takut miskin. Itu Rasulullah pesan sama istri-istrinya. Wala tuki fayuka alaiki. Itu dalam Sahih Bukhari. Jangan engkau sumbat itu keran, jangan disumbat, jangan ditutup. Jadi keran apa? Ketika keran buat bagi-bagi ke orang, ya istilahnya nih kiasannya, keran buat ngasih sedekah ke orang jangan ditutup Artinya ntar kalau engkau tutup keran ke orang engkau tutup, keran dari Allah yang ngucur kepadamu ditutup juga sama Allah. Buka yang ini, yang di atas ngebuka buat kita. Makanya Nabi bilang sama sahabat, Rasulullah bilang, la yang gusu malun min sadagah. Gak bakalan kurang harta yang disedekahin. Gak bakalan kurang harta yang yang disedekahin. Tapi kalau kita tahan, nah itu yang bikin kurang. Itu yang bikin kurang. Sedekah tuh Allah Ta'ala bilang Yamhagullahu riba Wa yurbis sadagat Riba Menurut akal manusia Wuh kalau kita ngutangin orang terus kita ngambil dua tiga kali lipat keuntungan kita ambil bunganya duit kita bakalan banyak kagak bikin ludes sampai ke dasar dasarnya ludes duit tapi kalau kita mau untung gede tahu apa yurbis sadagat. Allah melipat gandakan sedekah. Nggak bakalan kurang. Dulu tuh di sini nih ada siapa namanya juragan tahu. Nah, namanya siapa namanya? Haji Mugri. Haji Mugri. Dulu ada juragan tahu Haji Mugri. Dari awal dulu dia susah dagang tahu, sampai terakhir offsetnya sampai miliaran per hari. Abah saya dulu bilang sama dia, eh Mugri, berinfak sedekah, jangan takut miskin. Kalau lu sedekah, lu miskin, jangan panggil gua Habib Novel, panggil gua Habib Bagong. Sampai dia bilang begitu. Dulu saya punya kakek Habib Salim bin Jendan, juga dia bilang, lu sedekah, kalau lu sedekah lu jatuh miskin, gua mati kuburan gua lu kencingin. Sampai dia bilang begitu sama bahasanya dia deh tuh, kita kutip sama bahasanya. Nah karenanya jangan takut miskin. Habib Ali dulu tuh kalau di Hadramut dilanda paceklik, orang pada kelaparan, nggak ada makanan, itu dia yang menjamin Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahib Maulid Semtudurar, gurunya Habib Ali Kuitang. Kalau di Hadramut, di kotanya itu lagi nggak ada makanan, dia yang menjamin nafkah seluruh penduduk kota Seyun, dia jamin bahkan sampai tiga bulan berturut-turut itu sesuatu yang nggak bisa ditanggung kecuali oleh negara. Dibilang dia yang jamin semuanya. Dia yang bikin dapur umum untuk seluruh penduduk Sewun tiga bulan berturut-turut. Lihat kedermawanannya. Begitu. Jangan takut miskin. Sampai disebutkan itu salah seorang ulama dari keluarga Ali Al-Idrus di dari keluarga Al-Habib Abdullah bin Syekh Al-Idrus, itu dia bilang bahwasanya kalau ada orang bertamu ke negeri ini ke kota Tarim, kalau tamunya kurang dari seribu, saya yang tanggung semua keperluan dia. Kalau lebih dari seribu, ayo deh kita patungan. Tapi kalau kurang dari seribu, saya yang siap makan pagi, makan siang, makan malam, kirim dari rumah saya. Wah, kata. Nah, karenanya kita ayo jangan pelit, berinfak, sedekah. Itu kadang kalau orang udah pelit, kelewatan. Hatta, hatta, pelit yang kelewatan tahu apa? Hatta zakat nggak mau dikeluarin. Hatta zakat kagak mau dikeluarin zakat, wajib bukan haknya dia. Wajib dikeluarkan. Dia nggak mau keluarin. Kalaupun mau keluarin pilih siapa kira-kira yang bisa ngasih manfaat sama anak, anak kasih ke dia. Yang nggak ngasih manfaat, ya gue nggak demen sama dia. Hatta berhak anda nggak mau ngasih dia. Itu haknya Allah, bukan haknya kita. Berikan zakat, keluarkan zakat. Ada lagi yang lebih pelit dari itu. Jangankan zakat ya, hatta dia sakit penyakitnya nggak mau dikeluarin nggak mau, kelewatan tuh orang wali. Ya billah min dzalik. Nah karenanya ayo selamatin diri kita Ya, daripada sifat kikir, daripada sifat pelit. Mudah-mudahan Allah Taala berikan taufik kepada kita sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang yang peduli terhadap sesama. Allah Taala tanamkan di dalam hati kita kecintaan ya, kepada fakir miskin dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kedermawanan dan berikan taufik dan hidayah.